Masih kita bicara tentang mencintai para sahabat Nabi SAW Sebelumnya disebutkan tentang rukun-rukun iman. Demikian juga tentang Isra Merod Nabi SAW alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang masalah al-qadar al-qadar beliau bicarakan dengan panjang lebar. Demikian juga permasalahan wal atau benar, surga dan neraka adalah hak. Kemudian tentang permasalahan doa orang orang yang masih hidup dan sedekah mereka adalah ada manfaatnya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Wa doa yang il ahya manfaatun lil amwat. Dan kita masih tentang akidah Rasulullah wal Jamaah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi apa yang beliau sebutkan di sini wanhibu ashab Rasulillah kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Wala nufaridu fi hubbi hadiminum dan tidak gulu. Nufarid kita tidak berlebih-lebihan. Kita tidak gulu di dalam mencintai salah seorang dari mereka. Berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sehingga mengkafirkan para sahabat yang lain. Demikian juga wala natabaru min ahadiminhum dan kita tidak berlepas diri dari salah seorang dari mereka. Kita tidak membenci salah seorang dari mereka. Kita tidak berlebihan mencintai para sahabat dan kita tidak membenci seorang pun dari para sahabat. Walaupun itu man yuk hum. Kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Seperti kita membenci orang-orang Syiah, orang Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat yang sudah kita bahas tentang permasalahan mencerca para sahabat hukum mencerca para sahabat. Wanuk gitu man yukidhum. Kita membenci orang yang membenci para sahabat. Wa bighairil hayyi wa hairi khairi yadhkurhum. Di sini wow di sini atau yang mengikuti kalimat sebelum sebelumnya. Wanuk gitu kita membenci orang-orang yang membenci mereka para sahabat dan demikian juga kita membenci bighairil khairi yadkuruhum. Orang-orang yang menyebutkan dengan tidak baik tentang para sahabat di ghairil khairi yatluhum dengan tidak benar, dengan tidak baik menyebut mereka. Jadi orang-orang yang mencerca para sahabat yang mereka itu ghairul khairi dengan tidak bagus menyebutkan para sahabat kita itu, kita membenci mereka juga. Ya, jadi di sini kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat dan kita membenci orang-orang yang menyebutkan kejelekan para sahabat. Kemudian belum bawakan lafaz berikutnya. Kalimat yang penting di sini wala nadkuruhum illa bi khairin. Dan tidaklah kita menyebut-nyebut mereka para sahabat kecuali dengan kebaikan. Yang baik-baik kita sebutkan. Tidak kita mengucapkan lafaz-lafaz yang diingkari oleh para ulama. Karena mereka para sahabat adalah orang orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya mencintai mereka. Tidak tidaklah kita menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Wahubhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka itu adalah termasuk agama dan termasuk keimanan dan termasuk ihsan. Hubhum mencintai mereka para sahabat adalah agama, agama kita. Iman demikian juga keimanan kita. Wa ihsan dan ihsan kita. Kebaikan kita. Wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa dan membenci para sahabat adalah kekafiran dan kelifakan dan melampaui batas. Ya demikian. Maka disebutkan di sini hadis yang menunjukkan bahwa mencintai para sahabat termasuk agama, termasuk iman. Bisa ditulis hadis yang oleh Imam Bukhari, Allah Hanya nomor 3783 dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW dia mengatakan kubul ansor ya tentang mencintai para sahabat dari kalangan ansor. Nabi menyebutkan bahwa Rasulullah, Rasulullah SAW ayatul iman kubul ansor wa ayatul nifaq bughdul ansor. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansor. Kalau kita mencintai orang Ansor, para sahabat yang tinggal di Madinah, orang-orang asli yang tinggal di Madinah, maka itu adalah termasuk tanda keimanan. Karena di sini mengatakan ayat iman tanda keimanan seorang itu mencintai orang-orang Ansor. Wahai ayatul tanda kemunafikan adalah benci para orang Ansor. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang Rafidah yang membenci para sahabat membenci orang-orang Ansor yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka para sahabat yang sudah lewat bahasannya. Ya ini. Kemudian juga disebutkan karena bahaya memang pemikiran orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah ini menampakkan syiar-syiar seakan-akan mereka adalah kaum muslimin padahal tidak, mereka adalah orang-orang kafir. Bagaimana mereka membenci para sahabat bahkan mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Bakar Siddiq demikian juga Umar bin Khattab demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in. Dan kalau kita perhatikan ucapan mereka orang-orang Nasrani demikian juga orang-orang Yahudi sebutkan di sini oleh Imam Ibnu Abil Is taala di syarah terhadap matan kita tahu ini Dan ketika orang-orang Nasrani ditanya, siapa orang yang paling bagus di antara kalian? Mereka mengatakan ini sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga orang Yahudi kalau ditanya siapa yang paling bagus di antara kalian, mereka mengatakan yang bersama dengan Nabi Musa, yang bersama dengan Nabi Musa itu yang paling bagus. Tetapi kalau orang-orang Rafidah, mereka malah mengatakan yang paling jelek dari umat Nabi Muhammad adalah sahabat Nabi SAW. Ini adalah kafiran yang ada pada orang-orang -orang Ya disebutkan di sini <clears throat> oleh Imam Ibnu Abil Is. Paman adal miman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyaril mu'minin. Maka siapa orang yang lebih sesat dari orang yang ada di dalam hatinya itu gilun, hasad, terhadap orang yang paling bagus dari kaum mukminin. Ini siapa yang paling yang melebihi sesatnya dari orang yang membenci para sahabat? Tidak ada. Yang orang yang hasad terhadap para sahabat. Tidak ada orang yang lebih sesat ya dari orang yang dia benci membenci para sahabat. Yang mereka itu adalah orang yang paling bagus dari kaum mukminin. Demikian juga wasa wasadati auliyaillah, pemimpin-pemimpin wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ba'da nabiyyin setelah para nabi. Bahkan disebutkan di sini Kina lil Yahud dikatakan pada orang-orang Yahudi, "Man khairu ahli milatikum?" Siapa yang paling bagus dari menganut agama kalian? Kalau mereka mengatakan ashabu Musa, sahabatnya Nabi Musa. Itu yang paling bagus dari pengikut agama kamu. Bagilah lini Nasrani dikatakan pada orang Nasrani, "Man khairu ahli milatikum?" Siapa yang orang yang paling bagus dari penganut agama kalian? Kalau mereka mengatakan asabu Isa. Ya, para sahabatnya Nabi Isa AS Bagi qila li kata pada Rafidhah man syaru ali milatikum Siapa orang yang paling jelek? Ini sekarang paling jelek. Siapa yang paling jelek dari penganut agama kalian? Kalau ashabu Muhammad. Mereka mengatakan para sahabatnya Muhammad. Maka seperti ada kesesatan mereka orang-orang itu membenci para sahabat, membenci alusunan al Jamaah, membunuh alusunan al Jamaah, menyerang para ulama, demikian juga para penuntut ilmu. Demikian juga alusunan secara umum. Walaupun syiar mereka seakan-akan memperjuangkan Islam, tidak. Mereka dalam benci, membenci orang-orang beragama Islam. Yang mendirikan mereka adalah Abdul bin Sabah al-Yahudi. Ya ya. <clears throat> Demikian juga dan kita tidak berlebih-lebihan ketika mencintai salah seorang dari mereka dan kita tidak berlepas diri dari salah seorang dari mereka. Maka seperti ini adalah untuk membantah orang-orang Rafidhah. Karena menurut menurut orang-orang Rafidhah ya, tidak ada di situ kecintaan, tidak ada di situ wala illa bibarok kecuali harus membenci. Bagi mereka tidak ada Kemudian sunnah dikatakan mencintai al bait. Nabi SAW, Nabi SAW kemudian dengan membenci. Ya, seperti Abu Bakar, dan juga Umar. Seperti membenci Abu Bakar dan Umar dan sebagainya. Karena menurut mereka la wala illa bi barok. Tidak ada wala yang sebenarnya kecuali dengan apa? Dengan barok juga harus membenci. Harus membenci para sahabat Nabi. Tidak dikatakan dia mencintai Ali bin Abi Thalib kecuali dengan membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ini adalah bentuk bulu berlebih-lebihan yang ada pada diri mereka. Kemudian juga oleh para ulama, bagaimana ketika kita menghadapi apa yang terjadi di antara para sahabat dari perselisihan yang mungkin terjadi di antara mereka Rasulullah Muhammad Demikian juga apabila terjadi di antara mereka itu khata, kesalahan. Sebutkan di sini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah taala ya bisa ditulis apabila terjadi kesalahan di antara para sahabat bagaimana kita menghadapinya kita menunjukkannya sebutkan di akidah wasit yang halaman 249 karena manusia tidak ada seorang pun yang kemudian maksum kecuali para nabi dan para rasul sehingga mereka para sahabat orang-orang yang mulia, berhubungan dengan orang yang Allah puji, tetap mereka namanya manusia terjatuh pada kesalahan. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi kesalahan yang, yang muncul dari mereka para sahabat radhiyallahu majma'in atau dosa yang mereka lakukan dari sebagian mereka? Maka disebut di sini oleh Syekh Islam yang mengatakan, rahimahullah Thumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun. Ya bisa ditulis Apabila muncul dari mereka dari salah seorang dari para sahabat kesalahan, bagaimana ini kita? Ketika mendapati mamanya seperti Mistoh, Radulanu, mengikuti perang Badar, kemudian dia terjatuh dengan menuduh Aisyah radhiallahu anha melakukan ya hadisul if yang persinaan alhamdulillah terjatuh beliau demikian juga Ibnu Abi Balta'ah membocorkan penyerangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Mekah. Demikian juga mungkin hal-hal yang lain yang terjatuh di situ para sahabat radhiyallahu anhum dalam kesalahan. Demikian juga salahnya Utsman bin Affan dalam beristihad. Ya. Tentang masalah adan yang pertama di hari Jumat. Ya, dan Jumat demikian juga ini seperti ya ber, perbedaan mereka tentang masalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu Nah, sudah berpendapat bahwa semua peperangan yang benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sehingga salah di sini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Bagaimana ini? Idza kana qad sadara min hadim dambul. Ya bisa ditulis apabila muncul dari salah seorang sahabat kesalahan. Maka disebutkan di sini yang pertama fayakunu qad minhu kemungkinan mereka atau salah seorang mereka itu telah bertobat. Paham? Jadi kalau kita mendapati kesalahan di antara para sahabat, kita harus mendudukkan harus sunnah jamaah bagaimana? Yang pertama, kemungkinan mereka telah bertobat. Kemungkinan mereka telah bertobat. Kemudian kedua atau kemudian yang lain, kalau kemudian sudah bertobat tidak boleh kita mencerca para sahabat yang terjatuh pada kesalahan kan itu. Kemudian kedua, Apabila muncul di situ kesalahan di antara para sahabat namanya. Au atar bihasanatin tampu. Mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan kesalahan tersebut. Itu. Kedua, ya, bahwa kemungkinan mereka telah melakukan kebaikan yang banyak menghapuskan kesalahan tersebut. Tidak ada kemudian kita mencerca para sahabat. <coughs> Kalau di antara mereka terjatuh pada kemaksiatan, <coughs> kemungkinan mereka telah bertobat atau yang tadi melakukan kebaikan yang banyak menghapuskan kebaikan kesalahan mereka. Yang ketiga apa? Aku firrohu bi fadli sabiqatihi. Atau yang ketiga itu apa? Allah telah diampuni untuknya dengan keutamaan mereka yang pertama kali masuk Islam. Yaitu, ya jawabannya ketika adalah itu. Kalau kemudian mereka melakukan kesalahan, Kemungkinan itu apa? Allah telah ampuni. Allah ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian yang keempat, Abu bisabati Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam. Alladhi hum ahadun nas bisabatihi. Atau apa? Nabi memberikan syafaat mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka atau seorang-seorang dari mereka yang terjatuh kepada kesalahan. al yang mana mereka adalah paling berhak berhaknya manusia mendapatkan syafaat Nabi. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah para sahabat. Karena para sahabat adalah yang membantu Nabi SAW. Membantu Nabi, menolong Nabi SAW. Yaitu, yang keempat, yaitu apa? Mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kemudian yang kelima, Ya, kalaulah tidak ada umpamanya dari empat ini tadi sudah disebutkan, au ibtuliya bi bala'in fid dunya. Kufira bihi anhu. Mereka diberikan ujian. Mereka diberikan ujian dibala dengan cobaan. Mereka diberikan ujian dengan cobaan di dunia di dunia. Kufira bihi anhu sehingga dihapuskan dosa mereka. Paham? Itu. Jadi ketika kita mendapati suatu taruhlah terjatuh pada suatu kesalahan, maka lima perkara ini dari kita perhatikan. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau kemudian <clears throat> disebutkan kejelekan-kejelekan mereka disebutkan di sini Apabila disebutkan di situ hadis atau kisah yang menunjukkan kejelekan mereka para sahabat, ya bisa ditulis. Ya, apabila disebutkan atau dikisahkan riwayat yang menyebutkan kejelekan mereka, bagaimana kita menghadapi? Karena banyak di situ hadis-hadis yang seakan-akan mencerca para sahabat. Kita harus perhatikan ketika, ketika kita menghadapi kisah-kisah ataupun hadis-hadis ataupun asar-asar bekas-bekas yang menunjukkan seakan-akan di situ menyebutkan kesalahan para sahabat. Kecerikan para sahabat. Mari murni. Solusinya menurut yang di sini di akidah. Pasti dia belum mengatakan yang apa saya tulis. Apabila disebutkan kisah ataupun hadis yang menyebutkan kejelekan para sahabat, bagaimana kita menghadapi? Maka disebutkan di sini Ah, ada tiga jawaban. Wa yaquluna inna hadhil asar al-marwiyah fi masawihi. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sesungguhnya asar-asar kisah-kisah hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kejadian mereka para sahabat ya ketika kita menghadapi di situ ada hadis-hadis yang dihitung seakan-akan menjelaskan para sahabat kita harus menilai yang pertama minha mahwa kadibun itu. Ya ini kemungkinan yang pertama itu apa? Kisah tersebut, asar tersebut, hadis tersebut adalah dusta. Jangan sekali-kali ketika kita mendapati orang umpamanya yang membawa buku, kemudian kita baca. Disebutkan di situ kejelekan umpamanya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ini dan itu, Aisyah radhiyallahu anda Jangan langsung kita terima. Nah, di sini Ibnu Taimiyah menyebutkan kemungkinan-kemungkinan ketika ada orang yang membawakan Hadis ataupun riwayat yang menyebutkan kecelakaan para sahabat, ya, yang pertama adalah minhama wakatibun kadibun. Di antaranya apa yang itu adalah dusta. banyak itu hadis yang dibuat oleh orang roh kita orang Syiah, demikian juga orang Khawarij. Ya. Demikian juga yang lainnya yang menyebutkan tentang kecelakaan para sahabat. Yang kedua adalah minhama qad zida fihi wa naqasa wa ghuyira al-wajhi. Yang kedua kemungkinan adalah apa? Dari dewa tersebut, dari kisah-kisah tersebut, apa-apa yang telah ditambahkan atau dikurangi atau dirubah dari asalnya. Ternyata kabarnya itu ditambah-tambah, ya, atau dikurang-kurang, atau dirubah dari bentuk yang aslinya. Kalau tadi kan jelas dusta, ini ditambah-tambah. Seperti umpamanya disebutkan ada sahabat yang dia itu mempunyai harta yang banyak, ketika belum punya mempunyai harta yang sedikit rajin sholat berjamaah, kemudian ketika hartanya banyak ya kemudian dia apa sibuk dengan jual belinya sampai tidak sholat berjamaah tidak ada di sini hadis yang palsu ya itu kemudian kalaupun ya ada memang kisah yang sahih hadis yang sahih yang menyebutkan kejelekan mereka para sahabat rasulullah. ya yang ketiga wasohih minhu Hum ma'zurun Kalau itu hadisnya benar-benar sahih, maka mereka itu diberikan maaf para sahabat. Kalaulah memang ada sahih umpamanya. Ya, waktu itu Aisyah radhiyallahu <clears throat> dalam hadis yang sahih, kisah yang sahih, beliau ya dengan sebagian sahabat ya sedikit tapi demikian juga beberapa tabi'in berperang menghadapi Ali bin Abi Thalib di perang Jamal. Ini kisah yang sahih Bagaimana kita mendapati kalau itu sahih? Mereka mahdurun, mereka dimaafkan. Imam mustahidun, musibun. Bisa jadi mereka itu mustahid yang benar, wa imam mustahidun muktiun. Bisa jadi mereka itu mustahid yang itu salah. Ya itu. Ya, jadi ketika menghadapi apa yang ada dari para sahabat dari kesalahan, maka demikian kamu dudukkan. Kalaupun itu adalah sahih, maka mereka itu dimaafkan karena mereka itu adalah mustahid yang yang benar. Atau mustahid yang itu salah dalam hal ini dan mereka dimaafkan. Itulah permasalahan ini. <clears throat> ya, jadi demikian ketika kita menghadapi kesalahan yang muncul di antara para sahabat, maka yang kita tempuh ya, ketika mendapat kabar tersebut, kita harus perhatikan bukan kemudian kita langsung percaya, Ya, bisa jadi tadi, bisa jadi yang pertama adalah itu adalah hadis yang dusta. Bisa jadi yang kedua itu apa? Telah ditambah, demikian juga atau dikurangi atau di rubah-rubah. Kemudian kalau lah itu adalah hadis yang sahih, bisa yang benar tentang ya kesalahan yang muncul di antara para sahabat, maka mereka dimaafkan. Karena bisa jadi mereka itu adalah telah beristihad dan benar atau mereka itu beristihad kemudian salah. Demikian juga tadi, kalau kemudian muncul di situ kesalahan di antara mereka para sahabat, kita jangan kemudian langsung mencerca mereka para sahabat. <coughs> Disebutkan Ibnu Taimiyah di sini ada lima kemungkinan. <coughs> Yang pertama adalah kata minhu. Jadi mereka atau di antara mereka di antara para sahabat telah bertaubat. Ya demikian. Jadi kalau kita dapat nih riwayat yang menyebutkan mereka terjatuh dalam kesalahan, tidak boleh kita langsung mencela. Karena kemungkinan yang pertama adalah bahwa mereka telah bertobat padanya. Kemudian kedua apa? Au ata bihasanatin tamhuhu. Ini mereka mendatangkan kebaikan yang banyak yang menghapuskan kesalahan mereka. Kalau kemungkinan memang mereka terjatuh pada kesalahan, seperti tadi kita sebutkan, seperti Mistoh, Radrandu, yang terjatuh dalam kesalahan karena mengikuti <coughs> ucapan orang munafik menyebutkan tentang <coughs> kejadian Aisyah radhiyallahu maka dia melakukan kebaikan yang sangat banyak atau kemungkinan dia telah bertobat atau yang ketiga yaitu apa? Dia telah diampuni karena termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, bahkan disebutkan dia termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Demikian juga Hatib bin Abi Baltah yang membocorkan ya kabar bahwa Nabi akan menyerang Mekah sampai kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mencari perempuan yang membawa surat yang dikirimkan oleh Hatib bin Abi Baltah. Ternyata benar. Dan ini suatu kesalahan. Tetapi beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian juga yang keempat tadi bahwa mereka kemungkinan mendapatkan sahabat Nabi SAW karena mereka adalah orang yang paling pantas mendapatkan sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kelima, kemudian yang kelima apa? Bahwa mereka telah diberikan cobaan demikian juga ujian di dunia sehingga dihapuskan kesalahan mereka. Karena demikian kita meneruskan Silahkan